BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bekerja sama dengan Katukat Studio, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Sebenarnya, Ibu tidak terlalu yakin, Ger. Yakin mengenai apa, Bu? Ya, apakah orang seperti itu bisa menjadi seorang api yang baik? Justru sebaliknya, saya yakin sekali. Tapi kalau ibu tidak percaya ya sudah. Kita lihat saja nanti. Tapi Ger, Jadniko, mm -hmm. kamu harus hati-hati. Jangan terlalu percaya. Ya, sepintas lalu memang dia itu kelihatan baik. Asmara di Tengah Bencana. Iya, Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Hmm, blendung, blendung. Orang itu nasibnya benar-benar mujur. Ya, begitulah namanya lelakon. Begitulah namanya nasib. Takdir. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya s Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Setelah Tumenggung Jayang Logo berangkat dan kereta yang ditumpanginya tidak terdengar lagi, penuh bahu Sosro membuka pintu kerangkeng besi. Belendung dibawa keluar dan mereka berdua bergegas menuju ruangan pendopo. Di situ, Jatmiko dan Nyai Tumenggung sudah menunggu. Karena tidak dibutuhkan lagi, Penuh bahu sosro disuruh pergi. Sementara Belendung duduk bersila di lantai ruangan yang bersih tapi dingin. Begini Blendung, setelah kamu memperoleh pengampunan dari ayah Semenggung dan dibebaskan, artinya kamu boleh pergi satu ke hati, kemana saja. Kami juga membicarakan kemungkinan kamu bisa bekerja di sini sebagai abdi. Wah, hamba mengaturkan beribu-ribu terima kasih dan mas. Ini merupakan anugerah yang harus hamba junjung tinggi. Hamba letakkan di atas ubun-ubun kepala hamba dan hamba akan mempertahankannya sampai kapanpun. Uh, maaf Denmas. beliau ini siapa? Uh, beliau Kanjeng Ibu, istri ayahanda Temenggung Jayang Logo. Oh. Doro Putri, mohon ampun Doro. Hamba benar-benar merasa bersyukur karena Ndoro Putri dan Gusti itu menggungsu di mengampuni hamba. Cibledung orang desa ini. Eh, eh, eh, eh. kamu mau kemana? Eh, ampun Ndoro Putri. Hamba ingin mencium telapak kaki Ndoro Putri. Oh, dasar wong desa. Ndak usah, ndak usah. Sudah, duduk saja di situ. Duduk. Inci Ndoro Putri. Mohon ampun kalau perbuatan hamba ini dianggap salah. Ah, sekarang Kanjeng Ibu mau menjelaskan bagaimana rencana kami selanjutnya mengenai dirimu, Blembung. Oh, iya, Den Mas. Inge. Iya. Pokoknya hamba menurut saja. Hamba sudah pasrah bongkokan. Ah, monggo Ibu. Kalau mau bicara, silakan. Blendung, ya. sebenarnya kami tidak suka orang seperti kamu bekerja di sini. Soalnya kamu itu bekas penjahat. Tapi karena ini keinginan Jatmiko, ya kami terpaksa menerima. Oh. Putri. Lalu apa pekerjaan hamba di sini? Apa tugas-tugas hamba? Sebenarnya juga sudah tidak ada lowongan pekerjaan di sini. Sudah penuh. Sudah ada seratus lebih abdi bekerja di dalam kata menggungan ini. Jadi pekerjaanmu ya serabutan. Apa saja. Kamu bisa membantu para abdi yang lain mengambil air, mencuci piring, membersihkan halaman, atau mengurusi ternak. Setelah semua pekerjaan itu selesai, kamu melayani apa saja yang menjadi keinginan Jatmiko. Uh, eh, ingin Doro Putri. Pokoknya hamba akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Eh, jangan gampang mengobrol kata-kata yang terlalu muluk-muluk, Blendung. Buktikan dulu dan para abdi di sini tidak bekerja sembarangan. Semua ada aturannya, tidak semau-maunya. Mereka berasal dari keluarga baik-baik, dan mereka semua rajin, setia, tertib dalam bekerja. Pokoknya para abdi harus ikut peraturan kalau masih mau tinggal di sini. Makan ada waktunya, tidur ada waktunya, dan awas kamu tidak boleh berbuat macam-macam. Kamu tidak boleh mendekati ruangan bilik para abdi perempuan. Kamu juga tidak boleh dekat-dekat dalam katemenggungan. Tempatmu di sana, di belakang sana. Ruang bilikmu juga di belakang sana. Mengerti? Injil. Ngertus Ndoro Putri. Hamba mengerti. Ya sudah. Sekarang kamu boleh mulai bekerja. Apalagi yang kamu tunggu? Sana pergi ke belakang. Bantu para abdi yang lain bekerja. Kalau kamu tidak tahu, tanya, ya? Baik, Doro Putri. Eh, hamba ke belakang dulu, Den Mas. Ah, iya. Nanti kalau sudah selesai, aku akan menemuimu, ya? Blendung menghaturkan sembah di depan Nyai Temenggung sebelum kemudian beranjak meninggalkan ruangan pendopo. Setelah Blendung pergi, Nyai Tumenggung menatap tajam ke arah putranya. Sebenarnya, Ibu tidak terlalu yakin, Ger. Yakin mengenai apa, Bu? Ya, apakah orang seperti itu bisa menjadi seorang abdi yang baik? Justru sebaliknya, saya yakin sekali. Tapi kalau Ibu tidak percaya, ya sudah. Kita lihat saja nanti. Tapi, Ger, Jatmiko, mm -hmm. kamu harus hati-hati jangan terlalu percaya. Ya, sepintas lalu memang dia itu kelihatan baik-baik saja. Tapi hati orang siapa tahu. Maka demikianlah, Belendung akhirnya mengabdi di dalam Katemenggungan. Ada banyak abdi di situ, jumlahnya puluhan orang, dan tugasnya bermacam-macam. Belendung sementara mengerjakan pekerjaan serabutan dan setelah selesai, baru dia melayani Jatmiko secara khusus. Hubungan mereka semakin lama semakin akrab. Hubungan antara seorang Gusti dan Kaulo atau sebaliknya, Kaulo Gusti. Belendung sendiri tampak sangat segar setelah menjadi abdi di dalam katumunggungan. Dia agak gemuk sekarang, dan wajahnya ceria. Suatu saat, Jatmiko membawanya berkuda di pinggiran kota Raja Mata. Ya, ya. Ya, Mereka berhenti di bawah pohon di pinggiran sawah yang luas yang padinya mulai menguning laksana emas. Dari jauh tampak lereng merbabu berwarna biru keabu-abuan. Angin semilir bertiup, mengusap wajah Jatmiko yang tampan. Wah, dan Mas Jatmiko kalau naik kuda kencang sekali, seperti angin. Hamba tidak bisa mengejar, ketinggalan terus. <laughs> Kau terlalu lamban. Tapi kuda yang kamu tunggangi itu memang kurang bagus, kurang cepat larinya. Kuda perempuan mana bisa lari cepat, Denmas. Kalau digebrak-gebrak, malah mogok. Memang begitulah. Yang namanya perempuan, baik manusia ataupun kuda sama saja. Sama-sama susah mengendalikannya. Bukan begitu, Denmas. Perempuan itu susah dipegangnya. <laughs> ah, entahlah, Blendung. Aku tidak punya banyak pengalaman soal perempuan. Kalau pengalaman hamba bergaul sama istri, Ya, seperti itu, Den Mas. Susah dipegang. Merucut terus. Hamba seringkali kesal dan putus asa. Lah, hamba bisa kumpul sama-sama rampok kan gara-gara perempuan juga sebenarnya. Kalau dia tidak terlalu menuntut, tidak ngomel setiap hari, tidak menggerutu terus, kan tidak mungkin hamba bisa sampai dimasukkan ke kerangkeng besi dan hampir kehilangan nyawa. Itu gara-gara perempuan Denmas. Jadi Denmas harus hati-hati kalau mau milih calon istri. Jangan seperti hamba. Pokoknya pengalaman pahit. Hamba tidak akan mengulanginya lagi. Kapok. Kapok lombok. Jalan-jalan saja. <laughs> Dari mana dia, Jeng? <laughs> Mengantarkan undangan ke dalam Singo Yudan, Kang Mas. Oh. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa bertemu dengan Pak Detu Menggung Singo Yudo. <laughs> Yang ada hanya istrinya. Hmm, Paman Tumenggung Jayeng Logo sudah terima undangannya belum? Undangan tanggap warso itu? Sudah. Eh, jangan tidak datang ya, Kang Mas. Oh, pasti kami datang. Kami sudah merencanakannya semua kok. Uh, ya sudah kang mas, aku masih harus mengantarkan undangan ke tempat lain. Masih ada dua tempat lagi. Kendalem Wongso Yudan dan Kendalem Paku Diningatan. Mari kan mas? Ah uh, iya ya, silakan diajeng. Apa itu tadi, Den Mas? Dia putri sulung Kanjeng Gusti Temenggung Puspo Yudo. Namanya Ningrum. Wah, cantik sekali ya. <laughs> Orangnya cantik, dandannya bagus, pakaiannya juga bagus. Ya, namanya kaum priai. Gadis bangsawan, pasti cantik-cantik. Lain dengan gadis desa. <laughs> gadis desa juga ada yang cantik kok, Blendung. Memang ada, denmas. Satu dua, tapi walaupun cantik, ya tetap lain. Biasanya mereka jorok. Maklum, kerjanya di sawah ngurus kambing atau bebek. Kalau putri seorang priagung, kan tidak pernah bekerja di tempat yang kotor. Badan saja dilulur. Mandinya pakai air kembang. Di samping cantik, gadis bangsawan katanya baunya harum sekali. Apa benar demikian, Den Mas? <laughs> Kamu kok tanya-tanya masalah itu? Huh? Eh? Mana aku tahu. Aku belum pernah mencium perempuan. Huh? Eh? <laughs> Ah, sudahlah. Ayo kita jalan lagi. Kita mengitari pasar hewan di depan itu ambil arah kiri, lalu langsung pulang, ya? Monggo, Ya, Ya, ya, ya, ya. Malam turun perlahan. Hari pun menjadi gelap. Belendung duduk di bangku pendek di pojok pawon atau dapur umum. Dia sedang menikmati makan malamnya. Mbok Cemprit meletakkan lauk pau di atas meja di depannya. Ini lauknya kalau masih kurang. Nasinya kalau mau nambah, ambil sendiri di gerobok. Di lemari pendek itu. Iya, mbok, Terima kasih. Kemana saja kamu seharian tadi? Kok tidak kelihatan? Wah, diajak jalan-jalan dari Masjid Mikung, Bu. Ke sana itu loh, jauh, muter-muter kota Raja Mataram. Di jalanan ketemu sama perempuan cantik, Bu. Oh? Dia naik kereta kuda. Keretanya juga bagus kan? Ah, uh, orangnya seperti apa? Wah, pokoknya cantik, Bu. Aduh, ada perempuan kok cantik seperti itu ya. Cuma sayangnya, sombong. Ada tai lalat di sini, Bu. Di atas bibirnya. Ah, uh, agak tinggi ya priayinya? Iya, memang agak tinggi. Rambutnya juga agak keriting. Uh, namanya... Duh, siapa tadi ya? R rum... Rum... Rum begitu. Oh, Den Ayu Puspaningrum. Iya, itu namanya. Eh, siapa Den Ayu Puspaningrum itu, Bu? Hmm, kamu orang baru di sini. Pantas tidak tahu, Blendung. Den Ayu Puspaningrum itu tunangannya Den Mas Jatmiko. Hah? Wah, aku malu sekali aku lombok benar-benar malu. izin aku. Lah, kenapa malu? Ah, masa aku muji-muji kecantikan dan Ayu Puspaningrum di depan Den Mas Jatmiko. Kan bagaimana, Mbok? Kalau aku tahu dia tunangannya Den Mas Jatmiko, mana mungkin, Bu? Mana aku berani? Ya, tidak apa-apa, Blendung. Memuji-muji itu kan membicarakan yang baik-baik kecuali ngerasani. Membicarakan kejelekan orang itu yang harus malu. Hmm, lagi pula, Den Mas Jatmiko, kukira juga tidak menaruh perhatian soal itu. Dan Den Ayu Puspaningrum juga, mana mungkin mau sama kamu belendung? Ya, bukan begitu, Bu. Soal itu juga aku tahu. Aku paham Si Belendung ini siapa? Uh, ada apa Mbok Jemprit? Kok <laughs> sampean senyum-senyum? Ada apa? M Makanku banyak ya? <laughs> Kamu kelihatan seger banget sekarang, Bendung. Huh? Walaupun bukan sanak saudara, bukan anakku sendiri. Tapi aku seneng melihat kamu seger seperti ini. Lain dengan yang dulu saat baru datang ke dalam Katu Manggungan ini loh. Ya jelas Mbok Jemprit. Dulu aku ditangkap. Disangka merampok. Lalu dimasukkan ke rangkeng besi. Sekarang kan sudah bebas. Malah sudah kerja di sini. Aku bisa makan kenyang. Istirahat cukup. Dan dipercaya sekali sama Denmas Jatmiko. Ah, itulah Blendung. Nasib manusia di tangan Gusti Allah. Tidak ada yang bisa meramal. Nah, buktinya kamu masih hidup sampai sekarang. Tidak jadi dijatuhi hukuman mati. Karena itu, kamu harus merasa bersyukur. Gusti Allah itu maha besar, maha tahu, dan maha adil. Iya, benar sekali Mbok Cemprit. Kata orang tua zaman dulu, manusia harus punya dua macam kepandaian. Yang pertama, kepandaian memutar otak untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dan kepandaian yang kedua ini yang susah Mbak Jemprit, yaitu tadi kepandaian bersyukur. Ya, kelihatannya gampang, tapi sebenarnya susah ya. <laughs> Aku sendiri Walaupun sudah setengah tua begini, masih sering menggerutu. Tidak puas, menyesali keadaan. Kurang terima nasib, dan sebagainya. Itu kan buktinya kalau aku belum pandai bersyukur. Loh, mau kemana? Itu daging ayamnya tidak dihabiskan. Sudah kenyang sekali, Mbok Jemprit. Aku lupa. Dan Mas Jatmiko memanggilku. Entah mau disuruh apa. Sebentar ya, Mbok. Iya. Belendung bergegas pergi ke arah ruangan bilik Raden Mas Jatmiko yang terletak tak jauh di samping kanan pendopo. Mbok Jemprit membenahi bekas piring kotor dan cangkir-cangkir minuman yang sudah kosong. Hmm, belendung, belendung. Orang itu nasibnya benar-benar mujur. Ya, Begitulah namanya lelakon. Begitulah namanya nasib. Takdir. Kemarin putih, sekarang bisa menjadi hitam legam. Kemarin kere, sekarang bisa menjadi penggede. Sebaliknya, kemarin jadi orang pangkat, sekarang bisa menjadi keserakan. Belendung menemui Raden Mas Miko di ruangan biliknya. Dia langsung duduk bersila di lantai ruangan. Sementara Jat Miko membuka lemari ukir yang besar, mengeluarkan seperangkat pakaian laki-laki yang biasa dikenakan kaum bangsawan. Besok kamu ikut aku Belendung ya? Kemana Raden Mas? Aku mau menghadiri perayaan pesta tanggap warso Gusti Temenggung Puspo Yudo. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Para pendengar sekalian, demikianlah seri keempat Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Tato sebagai Bahu Sosro, Indra sebagai Manyuro, Okoi sebagai Suronggo Marto, Ari Kuritno sebagai Mbok Cemprit, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Hidup di alam semesta Jalani semua perintahnya Tak peduli dengan kasar Dari Brahma sampai Sudra Kita semua telah mendapatkan serah.